Tapi kalau pastikan kulo nu syukur dengan mucal teng mriki. Syukur sekali karena tadi ini wasiatnya Mbah kulo Mbah Bah. Riyen Mbah Fatimah Mbah kulo kandung niku buang hormati teng Kudus. Pokoknya keluarga beliau paling dihormati itu Kudus sama Lasem karena abah beliau itu orang Lasem. Ibu Ed yang Kudus. Mulane kulo nu di darah Lasem gitu darah daerah Kudus. Kudus. Terus di darah Tuban. Jadi keluarga besar bapak niku yang di kampung Siti Syariat. Siti Syariat itu mbaknya Sunan Bunang Jadi di kampungnya bapak itu dekat Ibrahim Nopo. Asmoro hanya dua kilo. Di situ rata-rata rata-rata lek kula memastikan rata-rata itu dulu didian zaman Siti Syariat Siti Syariat itu mbaknya Sunan Bunang. Mulane kula yo rodok sekti, artinya rodok sekti iku mesti iku cara sanat iku harus bener. Sekolah ngaji teng Mbah Mun, sapa sing ora Mbah bener aja, ora lajur iku bener. Sing masalah muridku iki gitu. Iya, tapi yo zaman akhir siapa? ben go ben go rame-rame dunya no. Pokoknya tak warai, aku itu duwe siap jawaban. Aku si dina Ali karena karramallahu Jadi sampai nak ketemu pangeran, hak guru-gurumu bener kok murid-murah bener. Tak jawab pokoknya anggo madhabe sinten? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tahu ditakoi. Kita-kita ini pernah dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Ketika engkau pimpin Islam ini kacau. Banyak perpecahan gini-gini. Jawab si Dinali, mergo Abu Bakar pas mimpin, itu anak buaya apik-apik kaya aku. Pas aku mimpin anak kau kaya kue Jadi Sayyidina Ali itu pernah disalahkan sama umatnya. Dulu Islam dipimpin Abu Bakar Umar itu tidak banyak konflik. Ketika era Sayyidina Ali kan banyak tak wari caranya ngeles no jadi aku nak kok, ha, kue ku bener lah iya. Pas Mbah Mun jadi kiai, muridnya kados. Kulo. Pas kulo jadi kiai. <laughs> Terus terus nanti. Gitu, jadi aku dua jawaban ngeles no. Ngeles kue do, kok politikus sih loh, <laughs> Mulai si dinali gue mesti ngomong pinter tenan. Ya akhirnya sing takok kelakep. Wah, mana ya wah sem takok barang jadi. Ya. Kan dia nyongkone Sayyidina Ali terpojok dengan pertanyaan seperti itu beliau itu Iya, zaman Abu Bakar stabil umur mergo pas beliau mimpin, umatnya koyo aku. Maksudnya koyo aku wong apian. Pas aku mimpin umatnya koyo Ya itu, Lane aku melarat ya ngono. Zaman bahmu sugih umur mergo buyut elek suwe Anak pas kediman ke melarat ya wis akhire karek terusno. Utawa turunan kedelapan dunia ini buyutku itu pitung turunan ganteng, lagi kok melarat aku turunan ke <laughs> delapan ya Pas entek mau turun. <laughs> Mbah-mbahku ngalim, lagi kok bodoh, biasa turunan ke delapan. <laughs> Tapi itu mriki turunan kedelapan sing alim terus kuat. Gus Koyum Mbah Sahal iku sak ndure. Nggih to pondok niki kan mulai misalnya mbok hitung. Kula ibu Mbah Mbak Sofia, Mbak Hafsa, Mbak Maksum, Mbak Soleh, Mbak Asnawi sepuh. Kulo pun ke delapan, aman ya. Kata mitos itu bisa dilawan. oh <laughs> duriatam bak Tuhan apa? Mimba. Lah Nabi Muhammad Nabi Ibrahim turun ke berapa? Sak dure berapa? Oh, sak dure walu, tapi aman apa? saya apa fakih mukodam sama kaji nabi pun kuatah aman apa aman. jadi mitos itu bisa dilawan apa dilawan tapi nak kira lawan lawan ya mau pas tenang <laughs> malah ana yang telu entah tuntas akeh Bayi Alim nih bodoh aja mau itu malah parah meneh orang nanti butuh. nak suge malah akeh meneh bayi suge putune melarat Mungkin mergo dunyane bapak Ini tuh ya kayak meneh Pokoknya kalau suwon ngaji ini rilek, tapi kalau suwon sanat itu dijaga. Kenapa sanat itu? Kulon setengah apel, tapi Said Alawi. saking menghormati Kembah Mun. Saya dulu ngaji beliau Faidul Khobir fi ilmi tafsir. Khulasah, khulasoh. Karena Mbah Mun sendiri yang baca dulu. Saya masih ingat ngaji Faidul Khobir. Karena saya itu hafal Quran sehingga saya paling disayang. Karena ya tadi selain faham saya hafal Quran sehingga sering diminta neruskan ayat. Ya terus sering diajari sendiri sama Mbah Mun. Sampai sekarang kitab itu masih saya pelajari. Itu dikarang oleh Habib Sayyid Alawi bin Abbas sama Sayyid Muhsin Al-Musawa. Itu orang eh, mana itu Kang Ali Palembang. Jadi duetnya Sayyid Alawi itu sama orang Palembang. SD-nya masih di Palembang. Terus beliau hidup di Mekah. E, kawan dekatnya beliau tidak nyarain apa? uh, at-taisir fi ilmi tafsir terus jadi apa? Faidul Khobir. Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Era dulu ada Mbah Mahfud, Senawawi, Raden Asnawi. Era modern banyak termasuk sekarang ada Mbah Mun. Mbah Mun Kapundut sak donya nyolati karena ya diakui kapasitas internasional. Terus apa Faidul Barokatnya Mbak Arwani juga diakui ulama-ulama Mesir. Dia kiro apa? Sapa. Sekarang itu Indonesia luar biasa. Terus kemarin dokter-dokter tafsir ya, adalah orang Indonesia yang termasuk Mumtaz ada Pak Kuresiha, ada Gus Yofur. Jadi Indonesia itu luar biasa. Angger ngerusak yo ya mulai kue, wis tak jamin. Iku mbok arani ngamuk yo ya ngamuk, ora yo ora, pokoke ngomong wae. Eh, ngomong wae. Kena tersinggung berarti cawe itu, tersinggungan berarti. no kok tersinggung cawe itu. Karena kita secara sanat gak ada masalah, kapasitasnya internasional semua. Sobat sing Raro Nawawi, Syekh Mahfud. Era modern dulu termasuk Dr. Mumtaz di Al Azhar, ya, Pak Quraisyihab, Gus Wafur. Selalu ada orang Indonesia. Murid kesangan di Said Muhammad dulu-dulu ya termasuk orang Indonesia, Gus Naji, Ustadz Ikhya, ya seputar orang Indonesia. Mulai ini masalah PR, PR bagi generasi ini sampean. Kita harus buktikan bahwa sanat itu masih berlaku. Keren nih lo Mas ya apa? Angger ora ya saku dadi Sayyidina Ali mau. Maksudnya Mesti ya mau meniru sinten? Sinten. Wis wis tak dokumen jawaban nih Gue siap-siap dadi sampeyan aku nak gagal dadi kiai wis di jawaban niku dadi. Ya muga-muga ora gagal. Tapi jelas kalau pastikan sanat itu harus dijaga. Barokahnya baca kitab-kitab itu seneng. Dulu saya itu ya tak rapati tak perhatikan kok ada wayu qaddaru qabla qaulihi ta'ala iya kana buduku. Dulu saya tidak sampai perhatikan. Bareng tak ngenangen iya, iya kana budu makna kepadamu kami nyembah. Misalnya Allah sing ngendikan niku nek kanjeng Nabi ya kacau. Tapi ora diarani ngendikane Allah, wahyu kok ora ngendikane. Allah ya mesti ngendikane Allah. Tapi nek Allah sing langsung ngendikane kanjeng Nabi kan maknanya jadi kacau kan? Karena mesti maknanya piye? Kepadamu Aku menyembah. Akhirnya mufasir winter ya mau. Sebelum ia karena butuh ditakdirkan kata kulu. Berarti beri Allah ketemu kanji Nabi kira-kira seperti itu. Nabi diwari kul ya Muhammad iya karena butuh. Kan terus bener terus. Ya wes berarti yang kita baca itu kalamu yang sudah kita tirukan. Sehingga ya sudah ketika ia kanak butuh ya di Allah darani kita ya kita pelafat kalimat itu. Loh iya toh. Ketika kita sholat ya kanak butuh pelafat kalimat itu ya kita. Kita kepada meskipun asal usul itu tentu kalah kalamu. Paham ya? Tapi ojo bayangno Allah ngendikan iku ning kowe. Lah terus maknane ini piye dul dul paham? Ya? Dong ya? Lah masa Allah ngendikan ngene ning kowe? ihdinas siraton aku dudono dalan ya. piye to bocah kok ora karu-karuan ya? ya mesti wae sedurunge ngene lho cong kowe nak donga tak warai ihdinas terus kowe nirokno ya dong ya clear ya ya clear ya awas nak salah deni wong iso kowe medeni wong kok terangnut bolan baleni wis Mulane ngaji tenanan. Jung gede no sowan era tau ngaji, mana aneh wong Jawa, seneng aneh sowan, kira wong alim sowan sowanan. Jalu itu, ini dukun, ora jalu. Soalnya kewabene hadis-hadis ini ana wong alim kon nekani al ilm, sul ulama e fi khilaki dzikrihim ketika beliau-beliau mu mulang. Ojo digo sowan-sowanan, ya sakit, mak iman. Kalau kamu sowan dokter itu pas konsultasi medis apa ndak? Iya, maksud soal dokter saja. Ah, dok ngopi dok. Ini orang profesional loh. Ya. Kue soal polisi karena ada kasus anak hilang atau barang hilang. Jadi orang itu difungsikan sesuai fung. Kalau soal wong alim ya pas ngaji, itu keren. Soal wong alim kula lebih pegatan. Bojo kula minggat. Nah wong alim tepan kaya aku, keliru bojo mulai minggat. Lah kok keliru? Kudune tahun pertama gue terlambat. Mungkin ngono disabari 10 tahun. Yakin tak jawab ngono.